seenaknya, kita juga yang kebagian nggak benernya. Oh itu Bu Ano kenapa Yang dipakai sih nggak mahal, cuma serasi apik dilihatnya auratnya tertutup bagus bagian Oh, ini dia kan bininya Mas Bejo itu. Nah, Mas Bejo itu kebagian baiknya. Tapi kalau istri kita semaunya, ya suami dapat juga nggak baiknya. Kewajiban yang ketiga, ini kewajiban memberikan perlindungan alla yadribal wajha iza ghadiba. Kalau marah jangan memukul muka. Maksudnya apa itu? Kewajiban memberikan perlindungan. Istri merasa ada tempat bercerita, tempat mengadu, tempat melarikan persoalan. Bapak Ibu sederhana. Kenapa banyak demo di jalan? Karena DPR nggak berfungsi. Saluran macet. Orang turun ke jalan menyampaikan aspirasinya masing-masing Istri kita juga di rumah begitu. Kalau suaminya nggak bisa diajak ngomong sama tukang sayur dia cerita. Sama tukang cabai dia ngomong. Sama apa aja ketemunya ngecaprak di mana-mana. Karena apa? Saluran mampet. Saluran nggak berfungsi. Air itu kalau saluran mampet, dia cari saluran sendiri. Begitu kalau di rumah tangga nggak ada komunikasi. Sebaliknya, Ibu, Kewajiban istri juga begitu. Pertama, kalau dipandang oleh suami, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Iza ro'aitaha syaratka. Ini artinya apa? Memberikan sugesti, dorongan, semangat. Suami pulang bisnis rugi. Itulah bang romantikanya dagang. Sekali-sekali rugi. Insya Allah besok untungnya lebih besar. Suami kan pleng tenang. Jangan sudah pulang dagang rugi sampai rumah bini kayak petasan parung. Betar lo, lagi goblok kadang aja rugi lo. Itu nanti suami kena penyakit yang namanya broken home. Bo, bo, broken home. Itu penyakit nggak betah di rumah. Kalau ibu suaminya sudah kena penyakit broken home, nggak betah di rumah, artinya ibu siap-siap di madu. Nah, supaya tidak dimadu, bikin betah suami di rumah. Sudah Pak, terus tapi kawin juga. Nasib. <laughs> Oh, namanya nasib mau diapain? Jangan terus. Jangan bu, jangan dipikirin. waktu pertama berhadapan dengan malaikat Jibril, Rasul kan gemetar. Pulang dan miluni Khadijah, Khadijah selimuti saya, selimuti saya. Kenapa bang? Barusan datang Jibril, katanya begini-begini. Saya khawatir Khadijah, saya khawatir. Oh, Khadijah tahu suaminya resah. Apa katanya? Kalla ma Allahu abada. Gak apa-apa sayang, tenang saja. Allah gak akan nyusahin abang buat selamanya. Tenang. Oh, enak. Ini kadang-kadang suami bingung, istri lebih panik lagi. <laughs> ya, kiamat jadinya. Ini peran seorang Khadijah. Yang kedua, Iza amarta atau aska. Kalau diperintah, wajib taat. Sepanjang perintah itu tidak untuk mengingkari Allah. Bu. Bu. Kata Nabi, ayyumam ra'atin madat wa zawjuha anharadin illa dakhalatil jannah. Kalau ada perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu insya Allah surga. Artinya bu, bu, artinya kalau ada perempuan meninggal dunia, suaminya tidak ridho kepadanya, pintu surga belum dibukakan Allah sampai suaminya ridho kepadanya. Bu, artinya bu, Artinya, kalau surga anak di bawah telapak kaki ibu, maka surga ibu kuncinya di tangan suaminya. Artinya, Bu, artinya mulai hari ini baik-baiklah semua bapaknya anak-anak. Supaya apa? Supaya kunci nggak hilang. Ya Bu ya. Cuman Pak, dalam Islam ada demokrasi. Istri wajib taat. Iya, tapi suami tidak boleh sewenang-wenang. Itu demokrasi di rumah tangga. Cantik tuh. Istri wajib taat, tapi suami tidak boleh sewenang-wenang. Kenapa? Karena dalam fikih istri itu milkul manfaat yang harus dipelihara, dijaga, dilindungi dan disayang, bukan diperlakukan saena dewe. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.